Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Geria Agus Salim 77 Bekasi 107 FM, bijak dengan dialog, cerdas dengan informasi. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Dialah yang senantiasa memberikan kekuatan langkah, gerak, dan kehidupan kepada kita. Bersyukur kepada Allah karena kita diposisikan oleh Allah menjadi umat Islam dan kita dimuliakan oleh Allah dengan Islam. Rekan Dakta kembali hadir bersama saya Anwar Ansori Mahdum sebagai pemandu acara, juga ditemani rekan Bayu Samudra. Insya Allah malam ini kita coba kembali untuk mengkaji ilmu-ilmu Islam dan malam ini hadir sebagai narasumber adalah Ustaz Farid Uqbah. Di segmen acara ini kita akan mengkaji eh, dunia Islam dengan penelaahan masalah-masalah tauhid dan akidah. Dan tentu saja kami yakin Anda sudah mempersiapkan diri dengan catatan-catatan di rumah atau juga kembali membuka lembaran-lembaran catatan-catatan yang lalu apa sajakah yang menjadi tema pembahasan dan sekarang ini insya Allah akan kita lanjutkan karena kajian Ustadz tukbah ini eh, senantiasa eh, apa namanya berkala dan kemudian terus berurut sehingga eh, rekan-rekan yang mungkin agak meninggalkan banyak kajian di malam ini agak sedikit tertinggal. Baik, alhamdulillah sudah hadir di tengah kita dan di depan kita ya, khusus depan saya di studio Ustaz Baratukbah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustaz, kita kembali bertemu malam ini. Alhamdulillah antum kembali sehat walafiat. Insyaallah. Semoga selalu sehat. Mudah-mudahan ke depan juga akan terus kebersamaan kita jalin lewat kajian malam ini. Amin Ya rekan dakta, Tentu saja Anda sudah mempersiapkan beberapa catatan khusus ya terkait dengan kajian tauhid dengan Ustadz Barid Uqbah dan malam ini kita mengkaji materi yang e, keberapa nih Tan? 90. Yang ke-90. Ya, berarti sudah sangat panjang sekali ya. Kalaulah kemudian kita apa namanya kembali e, mereview dari awal proses sampai ke 90 materi hari ini Rasanya memang sudah cukup panjang pembelajaran kita. Dan mudah-mudahan tetap bisa menjadi ingatan kita dan catatan terbaik di dalam lubuk hati kita. Baik, mari kita bersama kita dengarkan Ustadz Farid Uqbah e, melanjutkan kajian yang berikutnya.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 Di mana kita sudah masuk poin ke 90 dan poin ini disampaikan oleh Syekh Abdul Rahman Ad-Dusi rahimahullah bermaksud ubudiyatullah tartafi'u bi sahibiha 'an ad-dha'f an-nafsi al-muaddi ila suqut ad-dhamair wa tifaf at ittiba' hawla al-marati' al-khasba wa tadallul wal malaq للجبابرة والطواغيت لأن هذا من الشرك الذي نصه الله بقوله ومن الناس ما يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله وبقدر ما تنقص عبودية الله أو تتضاءل يتفشى الضعف النفسي ويبدو سقوط الضمائر بأبشع صورة Dalam poin ini bahwa seorang muslim yang menyatakan iya karena abudu wa iya karena stain, maka dia mempunyai jiwa yang tinggi. jiwa yang terhormat, pribadi yang utuh, tidak sampai menjadikan seorang itu menjadi lemah jiwanya yang menyebabkan dia mudah untuk menjual harga dirinya, yang mudah untuk terjerumus dalam kenikmatan-kenikmatan dunia sesaat yang dapat menjadikan dia lalai kepada ajaran Allah, lalai terhadap perjuangan Islam, lalai di dalam menegakkan hak-hak Allah SWT. Apalagi kemudian tunduk patuh kepada para penguasa yang anti-Islam, tunduk patuh kepada para tawagid, mereka yang kemudian disembah, diikuti, ditakuti, kemudian tidak ada selain daripada Allah SWT itu. Karena itu adalah merupakan satu kemusyrikan yang dilarang oleh Allah yang kemudian Allah tetapkan dalam Al-Qur'an nasi yuhibbunahum Di antara manusia ada mereka yang menjadikan selain Allah tandingan-tandingan yang mereka cintai sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang beriman, walazina amanu asyaddu hubban lillah. Adapun orang beriman adalah mereka lebih hebat rasa cintanya kepada Allah. Maka karenanya semakin berkurang ibadah manusia kepada Allah, ketundukan manusia kepada Allah, ketaatan manusia kepada Allah, maka akan semakin mengecillah pengaruh daripada apa Uh, keutuhan pribadinya akan semakin menguatlah kelemahan pribadinya sehingga kemudian sampai dia jatuh kepada liang kedurjanaan dan kemudian dia menjadi manusia yang tersungkur di dalam apa ini kemaksiatan yang tersungkur dalam kekafiran yang tersungkur dalam kefasikan yang tersungkur di dalam liang yang ditetapkan oleh syaitan. Karenanya para pendengar redaktor rahimakumullah, kita sebagai seorang muslim harus mempunyai pribadi yang utuh yang itu digambarkan oleh Allah dengan sangat indah sekali. Di dalam surat Ibrahim ayat 24 dan 25 Allah menyatakan alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan tayyibatan ka syajaratin tayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bidni rabbiha wa yadribu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun dalam ayat ini Allah katakan tidakkah kalian melihat Bagaimana Allah telah memberikan permisalan kalimat tayyibah. Satu ungkapan yang baik seperti apa? Pohon yang baik yang akarnya menjulang men, men, kuat ke dalam dan kemudian batangnya menjulang ke atas sampai ke langit dan kemudian menghasilkan buah sewaktu-waktu sesuai dengan izin Tuhannya. Demikian Allah memberikan permisalan bagi manusia akan mereka selalu menyadari itu. Sesekalian, di antara cara Islam atau cara Al-Quran menanamkan norma-norma kebenaran kepada umat manusia berdasarkan kepada kemampuan akalnya maka tak jarang kemudian Al-Quran menggunakan bentuk permisalan dan ini adalah merupakan pelajaran juga bagi para da'i para ustadz, para pendidik jangan hanya bicara bicara dan bicara tetapi tanpa memberikan gambaran yang jelas kepada para uh, terdidik itu atau mereka yang mendengarkan kajian itu sehingga perlu diberikan permisalan-permisalan untuk mendekatkan pemahaman kepada mereka sehingga semakin mendalam semakin meresap dan akan semakin dihayati oleh seseorang yang mendengarkannya itu nah permisalan yang Allah berikan ini merupakan permisalan yang sangat luar biasa yaitu Allah menyebutkan permisalan kalimat taibah uh, ungkapan yang baik. Didasarkan oleh Ibn Abbas, kalimat taibah ini dengan La ilaha illallah. Bahwa kemudian apabila La ilaha illallah sebagai kalimat tauhid itu menancap di dalam diri seorang muslim, maka dia ibaratnya apa? Pohon yang baik. Kasyajaratin taibah, pohon yang baik. Asluha thabitun wa far'uha fis sama yang di mana pohon itu akarnya kokoh tetapi kemudian batangnya menjulang ke atas dan membuahkan buah sewaktu-waktu. Dalam riwayat Imam Bukhari, Rasulullah SAW di dalam satu majlis pengajian bersama dengan para sahabat menyampaikan suatu pertanyaan dan ini sekaligus juga menjadi pelajaran buat para pendidik, buat para dai bahwa kadang-kadang kita ketika menyampaikan dakwah kita, menyampaikan proses penyadaran kita kepada masyarakat juga perlu dimulai dengan pertanyaan. Rasulullah SAW memulai pertanyaan kepada para sahabat ada di dalam Al-Quran. Permisalan seorang mukmin diibaratkan sebagai pohon. Maka apakah pohon yang dimaksud itu? Sehingga semuanya terdiam. Tidak seorang pun menjawab. Ketika tidak ada seorang yang menjawab, Rasulullah pun akhirnya kemudian beliau menjawab. Maka beliau katakan pohon itu adalah pohon kurma. Setelah selesai pengajian itu, Ibnu Umar menyamperi orang tuanya, yaitu Umar bin Khattab, sambil mengatakan, "Wahai bapakku, ketika tadi Rasulullah SAW mempertanyakan pertanyaan itu, sungguh sudah terbetik di hatiku yang dimaksud pohon itu adalah pohon kurma. Tetapi sayang aku tidak berani mengungkapkan itu. Kata Umar sebagai bapaknya, kenapa engkau tidak sampaikan wahai anakku? Sungguh kalau engkau sampaikan itu, aku lebih bangga daripada aku memperoleh ini dan itu. Ini menunjukkan bahwa di pengajian Nabi ada anak-anak. Selain juga ada orang-orang tua Nah, kemudian pertanyaan Umar sebagai bapak yang membanggakan anaknya itu dan merupakan juga pelajaran setiap bapak ketika melihat anaknya cerdas, melihat anaknya berprestasi, apalagi anak itu soleh, pasti dia akan merasa bangga dengan anak itu. Begitulah bapak yang benar, hmm. ya, bukan malah sukanya mencela aja, kemudian apa oh, memojokkan aja tidak, tetapi memuji. Ketika kemudian Umar bertanya kepada anaknya, kenapa kamu kok tidak mau menyampaikan itu? Dan aku sebagai bapakmu terasa senang kalau kamu menyampaikan itu. Apa kata dia? Aku melihat orang-orang tua seperti engkau, seperti Abu Bakar, tidak menyampaikan jawaban. Sehingga aku tidak berani untuk mengatakan itu karena menghormat mereka. Hmm. Subhanallah. Akhlak mulia hmm. yang tertanam dalam diri anak-anak kecil di masa itu. Mereka menghargai orang tua, tidak mau berbicara sebelum orang tua itu berbicara. Hmm. Meskipun Ibnu Umar sudah mengetahui apa itu jawabannya. Ini pertanda betapa akhlak mulia yang tertanam dalam jiwa anak-anak para sahabat itu. Sehingga mereka kemudian terbangun di atas perilaku yang mulia. Yang kemudian eh, disebutkan di dalam apa ini eh, keterangan Rasulullah SAW yang dimaksud itu adalah pohon kurma. Para pendengar dakwah rahimakumullah. Dengan jawaban itu maka menjadi jelaslah tafsir dari ayat syajaratun tayyibah ini adalah pohon kurma. Kenapa bukan pohon kelapa? <laughs> Apalagi pohon beringin yeah. atau kemudian pohon cemara mm -hmm. atau pohon-pohon yang lainnya. Kenapa? Pertanyaannya kok pohon kelapa? Eh pohon apa? Pohon, pohon kurma. kurma. Ada juga seorang apa penafsir karena mungkin dia bukan dari kalangan masyarakat <clears throat> Arab yang banyak mm. pohon kurmanya, dia bilang itu pasti pohon kelapa. <laughs> Mungkin itu pernah orang Indonesia itu karena yeah. di sini banyak apa? Banyak pohon kelapa. Banda di sana ada kemiripan dari sisi mm. dia kuat akarnya, yeah. kemudian hmm. menjulang ke atas dan buahnya itu tidak pernah berhenti. Betul. Ya itu bisa juga ditafsirkan mm. seperti itu. Itu ada penafsiran seperti itu. Tapi Rasulullah secara jelas menafsirkan pohon itu adalah pohon kelapa, apa pohon, pohon kurma. kurma. Pertanyaannya kenapa pohon kurma? Ternyata pohon kurma itu adalah pohon yang paling kokoh akarnya. Mm. Sehingga kalaupun ada angin, ada panas, ada dingin, ada badai, dia tidak tumbang. Dia kokoh betul akarnya itu. Kemudian eh, apa ini daunnya mm. tidak pernah tidak pernah jatuh. Jadi kalau orang punya pohon kelapa, pohon kurma, nggak capek-capek nyapuin terus gitu. Iya. Yeah. Ya, karenanya uh, barangkali uh, eh, ke keutamaan pohon kurma ini hmm. kita akan bisa ungkap lebih jauh lagi setelah yang berikut ini. Baik, subhanallah. Ya, rekan dakta, kita akan lanjutkan setelah jeda yang berikut ini. Baik, masih bersama saya Anwar Ansori Mahdum dari Kriagus Salim 77 Bekasi, Dakta 107 FM. Rekan Dakta memang menjadi wanita solehah itu tidak mudah ya. Dan kalau Anda ingin lebih detail mengetahui tentang bagaimanakah menjadi wanita solehah, rasanya Anda perlu mencatat satu kegiatan yang sangat bermanfaat ini. Rekan Dakta, menjadi wanita solehah merupakan prestasi tertinggi bagi wanita. Untuk meraih prestasi sebagai wanita solehah, dibutuhkan ilmu, dan juga keteguhan hati untuk menjalankan semua tanggung jawab dan mencapai ridho Allah itu. Mari berlomba mencapai prestasi menjadi wanita solehah dengan mengikuti satu kegiatan yaitu seminar muslimah 1428 Hijriah dengan tema membentuk wanita solehah berdasarkan kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Acara ini terselenggara pada hari Ahad 25 Maret 2007 mulai pukul 8 hingga selesai ya sampai pukul 12 WIB dan tempatnya di Islamic Center Al Islam Jalan Kampung Sawah Pondok Melati Bekasi dengan narasumber Profesor Dr. Anissa Basleman dan juga Andi Nurul Jannah LC. Untuk impak acara Anda hanya mengeluarkan Rp5.000 ya dan setiap peserta akan memperoleh snack Karenanya daftarkan segera diri Anda dengan menghubungi Ratna Sari di 021 936 995 021 936 46995 Acara ini diselenggarakan oleh Divisi Wanita DKM Al-Islam dan didukung oleh Radio Dakta. Ustaz, itu tadi dua informasi yang mudah-mudahan bisa dicatat oleh rekan-rekan muslimah khususnya. Dan ini dilaksanakan di Al-Islam tadi ya? Iya. Mungkin sedikit bisa diceritakan tentang kegiatan Al-Islam nih tadi sebelum Iya, Kita lanjutkan materi yang iya. berikutnya. Uh, Alhamdulillah saya uh, memimpin Al-Islam. Iya. Dan kemudian uh, kita banyak kegiatan di Al-Islam itu mm -hmm. uh, di antaranya kegiatan di KM itu pengajian setiap malam Ahad hmm. pengajian tafsir kajian tauhid itu untuk langsung, umum tadi ya? untuk umum yang hmm. langsung saya isi hmm. kemudian uh, ada kegiatan-kegiatan lain uh, juga yang sifatnya temporal kayak kajian khusus untuk Muslimah. wanita hmm. nah sekarang sudah terbentuk ada divisi, divisi, apa, divisi khusus untuk uh, kaum wanita mm -hmm. karena mereka memang harus diberikan satu kesempatan mm. untuk bisa mengembangkan diri mereka baik secara ilmiah maupun secara amalia. Yeah. Dan uh, ini adalah termasuk kegiatan kedua mereka mm -hmm. uh, setelah sebelumnya mengadakan uh, kajian sehari tentang rumah tangga Rasulullah. Ya, dan ini adalah kelanjutannya mm -hmm. dan uh, mudah-mudahan akan lanjut terus meskipun mereka juga sudah membentuk satu apa kelompok kecil pilihan hmm. dari kaum wanita yang ada hmm. untuk dipersiapkan menjadi dai dai wanita. Hmm, dai dai Dai wanita. Dan hamzah itu berjalan setiap hari Ahad hmm. jam 1 sampai asar. Itu kajian khusus untuk pendalaman buat mereka yang akan hmm. dipersiapkan untuk menjadi dai. Ya. Dan ini eh, apa namanya? untuk umum ya. ya ini untuk umum. Jadi ya. siapa saja siapa bisa saja bisa mengikuti untuk ya. Meskipun kita juga ada yang untuk khusus yaitu hmm. pelatihan para dai yeah. yang bersifat uh, pesantren tetap hmm. ya, yang hmm. diikuti selama dua tahun dan itu khusus untuk kaum pria. Yeah. Nah karena itu khusus untuk pria maka diberikan kesempatan untuk kaum wanita <laughs> dan untuk yang tidak terikat seperti itu. Betul, kaum wanita mungkin banyak kesibukan kegiatan seterusnya. Kita juga ada kegiatan minimarket hmm. sebagai upaya untuk mencoba menggalang ya. Hmm. apa ini secara ekonomi tanpa hmm. kemudian nanti bisa apa menggantungkan kepada orang lain. Tapi yeah. langsung membangun sendiri sekaligus buat untuk pelatihan para mahasantri. Iya yeah, iya. Yeah. Nah, itu juga termasuk komunikasi antar jamaah lewat apa mm -hmm. Eh, beramal mm -hmm. sambil belanja gitu. Iya yeah, subhanallah ya. Baik itulah sekilas informasi tentang al Islam. Jadi rekan dakta ya kita sudah ada satu lembaga ya di antara sekian banyak lembaga yang concern insya Allah untuk eh, menyampaikan menyampaikan salah al-Islam ini dan rasanya untuk yang kegiatan apa e, seminar ini mungkin kembali bisa dicatat Anda bisa menghubungi e, eh, Ukhti Ratnasari di 021 936 46995 kami ulangi 021 936 46995 jadi buat Anda yang khusus di wilayah Bekasi Selatan ya Pondok Gede dan sekitarnya dan itu perlu dicatat memang baik panitianya, hmm. kemudian uh, pembicaranya. Hmm eh, dan seluruh yang hadir semua wanita. Semua wanita. Jadi bapak-bapak nggak boleh ikut <laughs> Iya, ya, baik. Ya, rekan dakta itu sekilas info ya tentang informasi al-Islam yang dipimpin oleh Ustadz Farid Uqbah. Baik Ustaz, kita ya. akan lanjutkan materi yang tadi terputus. Ya, silakan. Uh, tadi sudah kita bicarakan makna daripada permisalan pohon kurma yang disampaikan oleh Rasulullah SAW sebagai gambaran seorang mukmin yang dimana uh, eh, pohon kurma itu mempunyai akar yang kokoh, kemudian uh, batang menjulang ke atas dan membuahkan buah sewaktu-waktu dan itu adalah merupakan bukti daripada kekuatan seorang mukmin di mana akarnya itu adalah merupakan tauhid keimanan yang dia miliki kemudian dia lakukan dalam bentuk amal saleh yang bentuknya ibadah-ibadah sehingga kemudian menghasilkan buah yang namanya akhlak mm -hmm. dan itulah seorang mukmin yang jiwanya utuh pribadinya utuh tidak split personality seperti yeah. orang munafik. Mm. Sehingga kemudian antara dalam dan luar minimal sama. Mm. Akan lebih bagus kalau yang dalam lebih baik daripada yang luar. Yeah, yeah. Yang tak tampak lebih baik daripada yang tampak. Nah, Rasulullah SAW menyebutkan permisalan pohon ini sebagai kurma karena memang eh, kehebatan kurma ini menjadikan seseorang eh, apa eh, dapat mengkonsumsi sebagai satu makanan yang bergizi hmm. makanya Rasulullah SAW itu paling banyak beliau makan kurma dan air ya namanya aswadain hmm. nah itulah yang menjadikan bagaimana Rasulullah SAW kuat badannya dan kemudian tangguh dalam perjuangannya hmm. dan itu digambarkan seperti pohon kurma itu. Nah, bagaimana kalau kemudian ada pohon tapi nggak ada buahnya? Iya. Yeah. Ada pohon tapi imitasi. Hmm. Nah, itu gambaran daripada manusia-manusia yang tidak berakhlak atau manusia-manusia memang tidak mempunyai kepribadian yang utuh. Sehingga apabila kemudian lebih-lebih lagi kalau pohon itu akarnya uh, lemah gitu. Yeah. Sehingga ketika kena hujan sedikit atau kena angin sedikit dia tumbang. Nah, orang mukmin tidak seperti itu. Mm -hmm. Apalagi kalau kita lihat sekarang ini masyarakat modern ini banyak sekali terkena penyakit kejiwaan. Yeah. Ya, apa itu modelnya Eh, stres hmm. atau depresi, stroke atau lebih daripada itu, hmm. sehingga itu merupakan satu bentuk daripada uh, kelainan kejiwaan. Hmm sehingga kemudian mereka ini pada umumnya jiwanya tidak sehat. Nah karenanya e, juga nggak benar omongan orang men sana sana. Dalam <laughs> badan sehat, iya, dapat jiwa, jiwa yang ya. sehat. Ternyata banyak orang sehat tapi jiwanya, jiwanya tidak sehat. <laughs> Makanya jiwa yang sehat itu hanya kalau dibangun di atas tauhid yang benar, Betul. maka dia akan kokoh ibarat sebagai pohon kurma itu. Hmm. Ada penelitian dalam jurnal American Scientist yeah. menyebutkan bahwa pohon apa ini kurma itu adalah satu-satunya buah hmm. yang mengandung seluruh unsur vitamin dari A sampai Z. Yeah. Sehingga karenanya Amerika membuat semacam suplemen untuk apa e, mengganti kurma itu dengan bahan yang kimia. Mm -hmm. Saya nggak perlu sebutkan namanya karena itu sebagai promosi buat perusahaan ini juga perlu. <laughs> Namun ini merupakan satu hasil penelitian. Karenanya kita kalau ingin kuat banyak makan kurma gitu yeah, ya. Yeah. Nah, selain itu seorang mukmin digambarkan oleh Al-Qur'an seperti pun kurma seperti itu sehingga dia tangguh uh, apa ini uh, daunnya tidak berguguran musim panas musim dingin hmm. apapun bentuknya dia tidak tumbang hmm. jadi dia tegar karena orang mukmin itu dalam menghadapi kehidupan ini hanya ada dua konsepnya kalau dia dapat kesenangan dia bersyukur yeah. seperti yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam hmm yang Sulaiman istrinya banyak, hmm. kekayaannya banyak, yeah. Ya kenikmatan yang luar biasa. Luar biasa. Tapi dikatakan hada min fadil rabbi. Dia beluan nih, asykur amakfur. Ini semua karunia Tuhanku. Apakah kemudian aku bersyukur atau kemudian hmm. apa? Ber, uh, kafir karena itu merupakan ujian dari Allah SWT. Demikian pula ketika mendapatkan musibah, mungkin sakit, hmm. mungkin stroke, mungkin apa namanya penyakit itu, dia sabar. Yeah. Bagaimana yang dialami oleh Nabi Allah Ayub. Hmm. Ketika dia sakit sampai 18 tahun. Allah. Dia hanya mengatakan, Rabbi, ini masanya dharru anta arhamur rahimin. Ya Allah, aku susah ya Allah. Hmm. Maka engkau maha pengasih. Hmm. Angkat penyakitku ini ya Allah. Dia hanya begitu minta kepada Allah. Siapa lagi mengangkat penyakit itu kalau bukan Allah? Fa idza maritu fa ya. Kalau aku sakit Allah yang menyembuhkan. Karenanya ketergantungan kita kepada Allah menjadikan kita tangguh. Mm -hmm. Ada satu penyakit baru lagi yang berkembang di masyarakat modern, namanya loneliness iya. atau yeah. apa nih eh, e, orang bilang kesepian. Meskipun dia berada di depan orang banyak, yeah. dia merasa kesepian, apalagi sendirian. Akibatnya ketika dia kesepian terus-terusan begitu, nah kalau kemudian tidak mendapatkan apa e, hiburan buat dirinya, biasanya terus kemudian enggak narkoba hmm. atau terus posting dikit panadol lima, yeah. <laughs> jadi akhirnya dia merusak dirinya sendiri dengan cara ya. Iya. ya. minimal minimal paling minimal hmm. itu ya seneng jalan-jalan ke mall-mall kayak gitu yeah. <laughs> itu pelarian saja itu Betul. ya bar kalau fikum makanya kalau kita kemudian mempunyai satu keutuhan pribadi kita akan menggunakan waktu kita itu seefisien mungkin hmm. dalam rangka untuk membangun hubungan kita kepada Allah dan sekaligus dalam hal yang positif dan manfaat. Ya, kalau kemudian orang itu beraktivitas, kemudian dia bermanfaat buat Allah dan kemudian manfaat buat manusia, maka itu sebaik-baik manusia. Hmm. Karenanya seorang mukmin itu adalah orang yang kemudian pribadinya utuh, tidak kemudian mengalami satu kegoncangan-kegoncangan ketika terjadi apa masalah atau musibah. Sehingga kalau dia mendapatkan kenikmatan dia bersyukur, kalau kemudian dia mendapatkan kesusahan dia bersabar. bersabar. Nah, inilah pribadi seorang mukmin yang kemudian akan mudah untuk menjual dirinya. Hmm. Berapa banyak kemudian mereka yang sedang memperjuangkan Islam ketika kemudian ditawari dengan uang tumbang dia. Yeah. Ketika kemudian e, digoda oleh perempuan tumbang dia. Ketika kemudian dia mengalami suatu apa bisikan-bisikan untuk diberikan kekuasaan tumbang dia. Hmm. Ketika kemudian dia diancam tumbang dia berbagai macam bentuk penekanan, rayuan, dan upaya-upaya untuk menggugurkan atau kemudian menjadikan uh, kekuatan langkah kebenaran yang dia tu, yang dia suarakan itu maka dia kemudian menjadi apa ini mudah untuk menjual dirinya hanya karena sesuatu kemanfaatan yang sedikit itu dan ini yang harus kemudian kita jaga karena jangan sampai apa yang kita perjuangkan ini yang begitu mahal nilainya itu kita jual dengan harga yang murah Makanya banyak dari mereka yang berguguran di dalam proses memperjuangkan kebenaran disebabkan karena kelemahan jiwanya mm -hmm. dalam kaitan ya seperti orang mengatakan ustaz juga manusia. <laughs> ya, ini hanya apa? Dia menjual dirinya dengan hal-hal yang tidak benar, yeah. dengan kemudian langkah-langkah yang tidak betul, dengan hanya kemudian hanya memperkaya diri tanpa kemudian dibenarkan kepada didasarkan kepada kebenaran. Mm -hmm. Apalagi kemudian ketika dia berada pada posisi yang di sana ada perebutan. Yeah. Ya, perebutan kekayaan, perebutan kekuasaan, perebutan-perebutan itu, maka biasanya mereka akan bergabung dalam kelompok itu hmm. untuk memperoleh bagiannya. Yeah. ya, nah, semoga Allah menjaga kita hmm, dari berbagai hal itu karena memang itu adalah merupakan satu tim budaya syaitan yang lebih buruk lagi ketika kemudian mereka menjadi tunduk dan patuh hmm. hmm, hmm. kepada tawarid atau hmm. kepada para penguasa yang tidak menjalankan syariat Allah yang mereka justru ingin merusak syariat Allah justru mereka kemudian ingin menumbangkan syariat Allah justru mereka yang kemudian ingin menginjak-injak syariat Allah yang kemudian mereka menjadi dorongnya para penguasa hmm. seperti itu atau kemudian menjadi wakil-wakil ya. daripada mereka yang dikatakan tawarid hmm. sebagai manusia-manusia atau makhluk selain Allah yang dibesarkan atau diagungkan atau diikuti selain daripada Allah padahal itu adalah merupakan hak Allah Subhanahu wa taala sehingga apa yang dihalalkan oleh Allah mereka hmm. haramkan yeah. apa yang diharamkan oleh Allah mereka halalkan dan itu diikuti oleh mereka ini maka ini merupakan satu bentuk penistaan jiwa dan diri dan kemudian menjual harga dengan murah hanya untuk memperoleh ke, ke kepentingan saat dan kemudian tidak mau memperoleh ridha Allah SWT manusia seperti ini dia telah kena penyakit syirik syirik apa ini yaitu syirkul mahabbah syirkul mahabbah syirik dalam kaitan dengan masalah cinta yeah. makanya cinta ini jangan liar -hmm. setiap manusia punya rasa cinta betul cuman kalau cinta itu tidak diarahkan maka dia menjadi liar mm. ya dan cinta yang liar ya seperti alang-alang liar itu tidak bermanfaat <laughs> ya ujung-ujungnya iya. dipermainkan oleh setan mm. Mm-hmm. ya tetapi kalau cinta itu benar maka dia diarahkan dalam porsi dasarnya cinta kepada Allah mm. dan cinta karena Allah yeah. dan kalau itu terbangun betapa indahnya kehidupan dunia ini lihatlah ketika seorang ulama yang kemudian dia terbangun di dalam dirinya cintanya kepada Allah maka kemudian dia akan ditekan dengan cara diancam, dibunuh, dengan segala macam. Hmm. Maka beliau mengatakan, al jannatu fi qalbi. Subhanallah. Surga itu ada di dadaku. Hmm. Itulah rasa cinta yang terdapat dalam diri orang itu. Yaitu surga sebagai satu kenikmatan yang tidak bisa orang melihatnya karena adanya di dada. Itulah makanya Rasul mengatakan at-taqwa hahuna. Hmm. Takwa itu adanya di hati. Yeah. Nah, kalau seseorang mempunyai surga dalam hatinya, dia selalu dalam taman-taman keindahan. Apa yang terjadi kata mereka kata beliau ini? In kota nih fakat li syahada. Kalau mereka mau membunuh aku, matiku mati syahid. Wa in sajanuhi fasijni khalwa. Kalau mereka mau memenjarakanku, penjara bagiku adalah tempat untuk menyendiri, hmm. berkhalwat. Wa in taraduni fatardi siyaha. Kalau mereka mengusir aku, kepergianku adalah dharma wisata. Allah Subhanallah. Orang seperti ini hmm. akan merasakan kenikmatan hidup yang luar biasa. Hmm. Makanya sungguh hamba seorang yang hidup tanpa cinta. Yeah. <laughs> Apalagi cinta karena Allah yang dibangun kemudian di atas syariat Allah, betapa itu terbangun dalam keindahan-keindahan, bukan dalam mimpi, mm -hmm. tetapi dalam realitas. Makanya Syekh Islam Taimiyah mengatakan, jangan kamu berharap untuk masuk surga Allah sebelum kamu merasakan surga Allah di dunia. Mm -hmm. Subhanallah, nikmat kehidupan itu. Kalau dibangun di atas dasar cinta karena Allah. Coba perhatikan seorang suami bersama hmm. istrinya dibangun hubungannya karena cinta kepada Allah mereka akan saling menyayangi mereka akan saling menghormati mereka akan saling mengingatkan hmm. mereka akan saling menerima keadaan mereka akan selalu membangun untuk dan bangun bangun membangunkan hmm. ayo sholat ayo hmm. puasa ayo begini ayo begitu dalam kebaikan kebaikan kebaikan Ketika pasangannya marah, diingatkan jangan marah dong. Iya. Yeah. Ketika pasangannya lalai, jangan lalai dong. Mm. Ketika kemudian pasangannya kemudian tidak bersedekah sedekah dong. Allah. Allah saling mengingatkan. Mm. Dan kemudian mereka bekerja sama di dalam ketaatan-ketaatan kepada Allah. Termasuk di antaranya di dalam menggali agama-agama Allah ini. Hmm. Dan termasuk menyampaikan kepada manusia bagaimana menyadarkan manusia supaya kembali kepada Allah.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 Mm -hmm. Sampai Allah mendatangkan urusannya, bisa jadi mati, yeah. bisa jadi kiamat ini. Mm -hmm. Ya. Wallahu la al-qaum al fasiqin dan Allah tidak akan berikan petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Saudara sekalian, kalau kita itu cinta karena Allah, di jalan Allah tidak ada yang berat dalam hidup ini. Ya. Keluarga kita berkenankan untuk Allah. Hmm. Anak kita persembahkan untuk Allah. Harta kita akan gunakan di jalan Allah. Hmm. Kita akan selalu dalam kaitan berkorban berkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau rasa cinta ini tumbuh dalam diri seorang mukmin, apa yang terjadi? Keindahan-keindahan dalam hidupnya yang kemudian Ibn Qayyim rahim mengatakan, "Al-mahabbatu kutul qulub wa ghidaul arwah wa qurratul uyun." hayat الحياة التي من hurimaha, fahuwa min jumlatil amwat. Subhanallah. Dia katakan apa? Cinta itu yang dibangun di atas hmm. dasar cinta kepada Allah dan Rasul dan itu dia merupakan gizinya hati, hmm, hmm, makanannya hati, Makanan makanannya kalbu, gizinya ruh dan ketenangan jiwa manusia dan ketenangan mata manusia. Itulah kehidupan yang hakiki. Siapa yang tidak mendapatkan itu, maka dia termasuk kelompok orang-orang yang mati. Subhanallah, Allah bangun malam. hmm dia ya, kiamulail, ya yang lainnya mendengkur. Coba mana yang hidup? Subhanallah. Yang hidup adalah yang bangun malam itu. Hmm. Ketika sholat adzan subuh, orang pada terbangun terbang, terpanggil untuk sholat apa ini subuh. Tapi yang lainnya mendengkur. masih mendengkur. Mana yang masih hidup? Hmm. Dan mana yang sebenarnya masuk kategori apa? Mereka yang tidak mendapatkan arti kehidupan itu. Maka kemudian Ibn Qayyim juga sedikit mengatakan wan nur ladzi man faqadahu huwa fi bihar dhulumat orang yang tidak mendapatkan cinta itu maka dia kehilangan cahaya sehingga hidupnya dalam kegelapan dan kegelapan Allahu akbar demikianlah kemudian kelezatan yang harus akan diperoleh orang-orang seperti itu maka hidupnya akan selalu dalam kenikmatan dan kenikmatan mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah kesenangan dan kenikmatan cinta seperti itu sehingga hidup ini menjadi indah dan subhanallah apa kata Ibn Qayyim terakhir? Idza ghurisat syadatul mahabbah. Kalau kemudian pohon cinta itu tanamkan dalam hati, kemudian disirami dengan air ikhlas hmm. dan kemudian apa? dibangun, dijaga, dirawat. Dengan mengingati Nabi Muhammad SAW, maka akan menghasilkan berbagai macam buah-buahan. Subhanallah. Subhanallah. Betapa nikmatnya cinta seperti ini. yeah. Semoga kita diberikan bahasa Amin. seperti itu. Barakallahu fikum. Subhanallah. Rekan dakta, bicara cinta memang tidak akan pernah ada habisnya. Selalu saja yang terngiang dan tergambar dalam benak kita adalah keindahan. Dan ternyata tidak ada cinta yang hakiki kecuali cinta kita kepada Allah. Benci kita kepada Allah dan juga rindu kita karena Allah. Dan memang ini tidak mudah untuk kita lakukan kecuali bagi orang-orang yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, rekan dakta, nanti kita akan diskusikan tentang cinta kita kepada Allah dan setelah yang satu ini Anda jangan kemana-mana, tetap materi malam ini sangat menarik karena terkait dengan kehidupan kita. Baik, masih bersama saya Anwar Ansori Mahdum lewat acara kajian malam bersama Ustadz Farid Uqbah. Dan terkendakta di segmen yang kedua ini kita adakan dialog tanya jawab dengan Ustadz Farid Uqbah. Silakan bagi Anda yang ingin bergabung di 8816363 anda bertanya atau juga sharing terkait dengan materi yang tadi sudah diterangkan oleh beliau. Dan baik, nampaknya sudah tersambung di ujung telepon 8816363 kita sudah tersambung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa? Dengan Faizin. Faizin di mana? E, ada di Cikarang. Baik, silahkan langsung. Oke. Sama Ustaz Said Uqbah ya? Iya, betul. Nah, Ustaz, ini masalah ini yang masalah ketauhidan. Mm -hmm. uh, eh, yang istilahnya kayak realita yang ada. Kadang orang yang suka bersujud, suka sholat, itu malah ujiannya lebih berat dari orang yang istilahnya cuek-cuek aja. Yeah. Nah itu gimana cara kita untuk istilahnya melihat kenyataan ini gitu. Yeah. Terus untuk memperkuat keimanan kita supaya kita nggak goyah gitu. Mungkin Baik. itu aja. Ya. ya. Oke. Okay. Makasih Ustaz. Baik Pak Faizin Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ya. Waalaikumsalam. Uh, eh, Pak Faizin, hidup ini adalah merupakan tengah-tengah ya. daripada keputusan apakah surga atau neraka. Jadi hmm. surga adalah tempat untuk orang-orang yang ter terbukti bersih, suci, dan e, terbukti menjadi hamba Allah. Hmm. Adapun neraka adalah tempat buruk bagi mereka yang telah melanggar Allah. Nah, dunia ini adalah kesempatan untuk menentukan hmm. apakah seseorang pantasnya di surga atau pantasnya di neraka. Yeah. Karena itu dunia adalah tempat untuk ujian. Itulah yang Allah sebutkan dalam surat Al-Mulk ayat 2, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." al aziz ghafur jadi Allah menciptakan mati dan hidup untuk menguji kalian jadi kita ini hidup untuk diuji hmm. kalau hidup untuk diuji bukan berarti untuk leha-leha yeah. Bukan berarti untuk hanya senang-senang. Ujian itu bisa berupa kesenangan, bisa berupa kesusahan. Iya. Wa nabluwakum bisyarri wal khairi fitnah. Ujian itu bisa kebaikan, bisa apa? Bisa keburukan. Tergantung bagaimana kita menyikapi itu. Hmm. Jadi ujian itu jangan dianggap kesulitan saja. Yeah. Termasuk nikmat yang manusia berdapat itu adalah merupakan ujian. Karena eh, kita harus paham semakin bagus ujian itu, semakin kita bertahan dan mampu untuk menyelesaikan ujian itu, maka semakin bagus iman kita. Rasulullah mengatakan mengatakan asyadun nasi balan al anbiya thumma yalunhum Hmm. Orang yang paling banyak ujian adalah para nabi dan setelah itu dan setelah itu. Berarti semakin kuat iman seseorang akan semakin banyak ujiannya dan itu pertanda dia semakin dekat kepada Allah taala bukan malah menjauh. Hmm. Nah, karenanya kita jangan kemudian goyah justru kita semakin menunjukkan bahwa Allah begitu berhatinya kepada kita. Barakallahu Baik, Pak Fauzan ya. Pak Ijin. Dan sekarang kita terima yang kedua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana? Eh, dengan Wagio di Cikarang, Tad. Wagio? Iya. Baik, silakan. Uh, ini Tad saya mau nanya, Tad. Iya. Yeah. Uh, untuk hukum ini, Tad, uh, eh, beli rumah dengan kredit itu gimana ya, ya? Terus <laughs> saya kan ini masih bimbang, Tad, karena kan ngaji belum ini ya, mm. belum begitu paham masalah mm. itu. Baik. Apakah yeah. ketakutan saya nggak punya rumah dengan kredit itu termasuk mengganggu e, tauhid saya nih ya. Nah, terima kasih Tahan. Baik ya. Ya, rekan dakta ini bicara tentang ya, kajian lain ya. ya. Jadi saya ingin e, mengatakan e, Anda bisa pertanyakan lewat kajian fikih ya. Dan itu ada di kajian Ustadz Zainal Abidin ya kita ingin lebih spesifik lagi berbicara tentang masalah tauhid walaupun memang sesungguhnya ada kaitannya dengan masalah ini. Hmm. Tapi baik kita terima dulu yang berikut dulu. Assalamualaikum. Salam. Dengan siapa? Ibu Ganis. Ibu? Ibu Ganis. Ya. Silahkan Ibu Ganis. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya. Katanya, Bu. Saya mau tanya ini iya. Ustaz, ya. seberapa besar uh, tanggung jawab seorang ibu lebih banyak mana gitu ya hmm. seorang ibu dengan seorang ayah Baik. dalam mendidik anaknya supaya berakhlak mulia seperti perumpamaan surat Ibrahim tadi. Yeah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, uh, pernah anak saya bertanya pada saat banyak bencana gitu ya, waktu banjir, waktu uh, gempa dan apa longsor dan sebagainya, uh, dia bertanya Eh, waktu itu dia sudah tahu bahwa uh, bencana itu yang mem, apa terjadi bencana itu karena ulah manusia gitu ya. Hmm. Kemudian dia tanya, "Ibu, kenapa kok uh, Allah itu menciptakan manusia padahal kan nggak butuh manusia. Manusia kan cuman bisanya rusak," katanya gitu. Hmm. Kemudian saya menjawabnya berdasarkan surat uh, Al-Anbiya ayat 23 itu, Ustaz. Hmm. Yang Uh, la la alu Ya. amma ya, alu wahum yus'al ya itu dia tidak ditanya tentang apa yang diperbuatnya uh, tetapi mereka lah yang akan ditanya gitu kan ya hmm. nah dia nggak puas dengan jawaban saya ini, ini bagaimana Baik. menjelaskannya ya. kasih Ustaz sama-sama Ibu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya kita terima dulu Assalamualaikum Salam. dengan uh, dari Lenik Pak di Jati Bening silahkan saya ingin tanya tentang itu media masa kan sering memberitakan tentang UFO gitu Pak ya. Tentang UFO? Iya. Hmm. Itu sebenarnya ada apa enggak ya Pak ya? benar <laughs> ada apakah itu termasuk kematian Nabi Muhammad Pak ya? Iya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dua pertanyaan ini ya Ibu Gadnis di Raulumbu ini. Uh, tentang uh, seberapa besar tanggung jawab ibu kepada anak ya dan juga apakah sama dengan tanggung jawab bapak kepada anak ini Iya. Barakallahu fikum uh, berkaitan dengan uh, sejauh mana tanggung jawab ibu dan bapak mm -hmm. dalam mendidik anak. Yeah. Eh, sebenarnya e, tanggung jawab pertama utama itu terletak pada bapak. Pada bapak. Pada bapak hmm. karena Allah menyebutkan dalam e, Al-Qur'an, Ku an ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Hmm. Wahai orang beriman, jaga dirimu dan keluarga. Dan keluargamu. Dirimu ini artinya bapak-bapak hmm. yang bertanggung jawab yeah. dan keluarga berarti anak, istri dan anak. Hmm. Nah, karena itu kita sebagai e, seorang Eh, muslim yang berkewajiban sebagai suami untuk bertanggung jawab sepenuhnya terhadap uh, uh, keluarga. Hmm. Ya, makanya Rasulullah SAW mengatakan layar keluar jannah Hmm. Tidak akan masuk surga lelaki yang dayuth. Hmm. Siapa dayuth itu? Yaitu lelaki atau suami yang membiarkan istrinya melakukan pelanggaran dalam agama hmm. atau anaknya melakukan pelanggaran terhadap agama termasuk diantaranya pacaran hmm. atau kemudian um, apa ini istrinya keluar rumah tanpa jilbab hmm. dibiarkan oleh suaminya itu hmm. adalah dayus dayus ya karena itu adalah merupakan tanggung jawab sang suami hmm. Nah kalau kemudian kita perhatikan eh, perilaku daripada suami yang seperti itu akan berpengaruh kepada istrinya hmm. karena adanya kekendoran tadi itu yeah. dan akan berpengaruh kepada anaknya. Hmm. Nah Ketika kemudian suami itu bertanggung jawab, kemudian dia mengarahkan istrinya dan mengarahkan anaknya, maka akan terjadi kebersamaan di dalam membangun rumah tangga hmm. yang tidak oleh Ali bin Abi Thalib terhadap ayat itu yaitu ada berhasan. hasan. Yeah. Ya, ay wa adibuhum. Ajarkan anak-anakmu itu dan istrimu itu dengan cara yang benar, dengan apa? ajaran yang benar, hmm. dengan contoh yang benar. Nah, ketika ditanya mana lebih besar tanggung jawabnya, pertama adalah bapaknya, hmm. kedua e, karena bapak itu mempunyai tanggung jawab juga di luar dalam rangka mencari nafkah dan seterusnya, maka ketika ibu itu lebih banyak keberadaannya bersama dengan anak-anaknya, Rasul mengatakan apa ini? E, Kulukum mas'ulun wa kulukum mas'ulun an Masing-masing bertanggung terhadap bertanggung jawab terhadap apa yang menjadi tanggung jawabnya. Hmm. Fa zawju mas'ulun an zawjati. Ya. Suami bertanggung jawab terhadap istri dan anaknya. Wa zawjatu mas'ulun dan hmm. wanita itu adalah bertanggung jawab terhadap apa ini baiti zawji, hmm. rumah tangga suaminya. Yeah. Nah, di antara rumah tangga suami siapa? Adalah mengurus anak-anak itu. Hmm. Sehingga anak-anak itu ketika merasa dekat dengan ibunya, maka ibunya harus memberikan perhatian sepenuhnya kepada anak-anaknya itu sehingga kemudian baik itu cara pendidikannya maupun contoh yang diberikan kepada anak-anak itu secara benar. Nah, kalau itu dilakukan dengan benar, maka tanggung jawab mereka di hadapan Allah sudah dilaksanakan sampai anak-anak itu balik atau sampai menikah. Hmm. Nah, karenanya kita berusaha untuk bagaimana membangun ke apa ini ke, ke pendidikan anak-anak itu secara bersama suami hmm. istri yang kemudian e, kalau tidak ke, ke berimbang juga nanti yang satu memperbaiki satu merusak yeah. harus ada kebersamaan hmm. itu meskipun uh, tanggung jawab sebenarnya ada pada suami dan istri adalah merupakan pelaksana langsung apa istilahnya eksekutifnya yeah. gitu. Ya. eksekutifnya dalam rumah tangga itu. Adapun pertanyaan yang kedua, e, ibu tadi menjawab tentang kalau manusia itu membuat kerusakan, kenapa Allah hmm. menciptakan? Nah, ini ada hikmah. Yeah. Di dari semua itu pasti mengandung hikmah. Kalau semua mulus-mulus saja, nggak hmm. ada dunia ini. Betul. Gak ada setan itu. Semua ada hikmahnya. Hmm. Ada buruk, ada baik. Ada siang, ada malam. Hmm. Ada laki, ada perempuan. Nah, kalau dipertanya kenapa semua itu ada, nah, ibu udah benar jawabnya. Hmm. Allah itu tidak pernah dipertanyakan apa yang dia perbuat, tapi manusia akan dipertanyakan. Hmm. Nah, yang penting diingat di sini, ibu bisa lihat dalam surat Al-A'raf ayat 85. Ayat ini ketika dibaca oleh seorang ulama di Madinah, hmm. beliau menangis. Akhirnya ketika menerangkan ayat ini, nggak kuat sampai meninggal dunia. Allah. Dalam pengajiannya itu, hmm. yaitu Syekh Muhammad Syangkiti, beliau membawakan ayat ini wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Apa ini? Wad'uhu wad'u rabbakum khawfa wad'uhu khawfa wa tama'a. Inna rahmatullahi qaribu minal muhsinin. Ya. Jadi memang jangan kalian membuat kerusakan di muka bumi ini setelah terjadi satu perbaikan. Hmm. Jadi memang dasar manusia ini suka merusak, Berusak. padahal Allah memperbaikinya. Nah karena itu apa yang kemudian eh, apa puluh al puluh 56 ya, kemudian juga 85 itu menggambarkan tentang larangan membuat kerusakan. Nah, ketika manusia itu tabiatnya mengarah kepada kerusakan, maka Allah mengarahkan jangan kalau melakukan itu. Inilah makna agama. Agama itu mengarahkan manusia supaya tidak berbuat rusak. Rusak di dalam keyakinan, rusak dalam ucapan, rusak dalam perbuatan. Sehingga kalau kemudian dia terarah dengan dasar-dasar agama itu, maka dia menjadi manusia. Bukan lagi merusak, hmm. tapi memperbaiki. Makanya Allah katakan, Inna Allah ma'alladina taqaw, hmm. walladina hum Allah bersama dengan orang-orang bertakwa dan selalu berbuat kebaikan dan kebaikan. Nah, begitulah uh, apa ini yang namanya uh, ungkapan para nabi itu in uridu ilal islah mastata'tu apa yang aku lakukan adalah ingin memperbaiki. Nah, itulah perilaku dari para nabi. Dan para nabi itu selalu perbuatannya memperbaiki dan memperbaiki. Makanya yang kita ikuti adalah para nabi itu. Tetapi apa yang dilakukan oleh manusia selain para nabi adalah mereka merusak dan merusak. Nah, karenanya kalau kita sekarang ini melihat keadaan, lebih banyak orang rusaknya daripada memperbaiki. Ya, kalau seandainya satu membangun, hmm. seratus 100 orang membangun, hmm. itu ngerusaknya, mau dia butuh 4 bulan membangun itu, <laughs> ngerusaknya cukup satu orang pakai bulldozer dalam satu jam. Yeah. Tapi kalau kemudian yang membangun itu cuma satu yang hmm. rusak 100, bagaimana keadaannya? Allah Itulah Allah. keadaan sekarang ini yang sangat apa mengerikan. Ada pun pertanyaan tentang UFO, terus hmm. terang hmm. saya nggak tahu. Yeah. Dan ini perlu dipertanyakan kepada para ilmuwan, apakah ini fiktif hmm. atau beneran? Yeah. Ya, apakah itu merupakan sesuatu yang bisa saja secara iya. ilmiah atau tidak saya tidak pernah punya pengetahuan tentang masalah itu Allah Baik. Allah. Ya, uh, eh, ini jadi masalah UFO ini nanti bisa kita cari informasinya ya dari beragam informasi dan referensi yang lain. Baik, kita berikan kesempatan yang lain dan sudah tersambung di 8816363. Assalamualaikum. Dengan siapa di mana? Dengan Ibu Aisyah di Bantar Gebang. Baik, silahkan Ibu Aisyah ya. saya mempunyai apa ya mempunyai apa eh, penyakit hati <laughs> ya. punya penyakit hati yang sulit sekali untuk kayaknya untuk di apa dirubah mm -hmm. apa itu penyakit hatinya bu keras itu keras hatinya ya saya selama ini sudah berusaha dengan puasa Daud Bapak eh, Daud terus saya pengen sama, insya Allah sampai akhir hayat saya saya ingin apa istilahnya benar-benar menjadi hamba yang tunduk dan taat Hmm, terasa apa bu ketika keras itu? Ya. Terasa apa ketika keras itu? Keras kalau misalkan uh, punya apa istilahnya punya uh, ini apa misalnya kesel apa ya. yeah sulit, sulit sekali untuk dikendalikan. Yeah. Sudah bermacam-macam dengan ya. ya zikir, ya bangun malam, insya Allah akan mm. saya hmm. terus terus yeah. dan terus gitu tapi yeah. sampai saat ini kok belum bisa ya Ustaz ya yeah. Iya, nah. taklim juga insya Allah yeah. kemana-mana saya kejar gitu mm. tapi saya merasa kadang setelah taklim kok saya belum berubah gitu. mm. gimana caranya Ustaz tolong ya. beri saran saya Ya, gitu. baik Ibu Aisyah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, setelah Ibu Aisyah kita terima yang berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Dengan? Dengan Ibu Munawaroh. Di mana Ibu? Di Bekasi Utara. Silakan. Hmm. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam kata ya Bu. Uh, kita sebagai muslim itu kan harus utuh ya Pak ya. Iya betul. Alhamdulillah di tempat kami ini ada taklim gitu. Tujuannya hmm. ingin agar mereka itu pada mengenal Islam secara benar. Uh -uh. Bagaimana kalau orang itu sudah dijelaskan dasarnya, ya, hujahnya dengan jelas, tapi mereka itu masih aja tidak mau oh, istiqomah. Hmm. Orang yang seperti itu bagaimana? Hmm. hmm. Dan yang ingin saya tanyakan ini hadis ini apabila kamu melihat orang-orang yang ragu dalam agamanya dan ahli bid'ah sesudah aku Rasulullah tiada, maka tunjukkanlah sikap menjauh bebas dari mereka. Perbanyaklah lontaran cerca dan kata mereka kata tentang mereka dan kasusnya dustakanlah mereka agar mereka tidak makin merusak citra Islam waspadailah pula orang-orang yang dikhawatirkan meniru-niru bid'ah mereka demikian Allah akan mencatat bagimu bahala dan aku meningkatkan derajat kamu di akhirat HR Atahawi. dan ya, ini bagaimana Hadis dengan yang satunya lagi iya Atahawi. tapi yang hmm. satunya lagi Tiga perkara yang aku takuti akan menimpa umatku setelah aku tiada. Hmm. Kesesatan sesudah memperoleh pengetahuan, hmm. fitnah-fitnah yang menyesatkan, hmm. dan sahwat perut serta seks. Arido. Ya, tolong penjelasan. Ya, buku apa itu, Bu? Ya. Bukunya ini ada 1100 hadis terpilih. Hmm. Sinar ajaran Muhammad. Hmm. Nah, tolong dijelaskan uh, bagaimana kedudukannya hadis itu dan bagaimana dengan orang yang seperti itu uh, kita menyikapinya Baik. bagaimana. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita menjawab Ibu Munawaroh, tadi ada Ibu Aisyah ini yang ya. keras hati ini. Ya, uh, Ibu Aisyah rahimakillah, uh, bahwa manusia itu yang paling utama adalah hatinya. Iya. Karena Rasul mengatakan inna fil jasadi mudghah. Hmm. Idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadat fasadal jasadu kullu. Hmm. Manusia itu tergantung kalbunya itu. Hmm. Kalau dia baik seluruh tubuhnya akan baik. Kalau dia rusak maka seluruh tubuhnya akan rusak. Dan itulah yang Allah sebutkan dalam surat asy shura ayat 88 89. Yauma la yanfa'u malun la banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari manusia akan berhadapan kepada Allah, tidak ada arti lagi harta dan anak, mm -hmm. tetapi dia akan membawa kalbu yang sehat. Mm -hmm. Nah, kalau kita perhatikan apakah yang dimaksud dengan kalbu yang sehat, Ibnu Qayyim menyebutkan hati yang sehat itu apabila dia tidak terkena penyakit syubuhat. Mm -hmm. Syubuhat saat ini ada penyakit keraguan di dalam jiwa yeah. terhadap kebenaran Islam, terhadap ajaran Islam, karena pengaruh syaitan dan karena pengaruh pikiran-pikiran manusia dan hawa nafsu. Hmm. Adapun kemudian yang kedua adalah fitnah syahwat. Yeah. Ya. Uh, yaitu disebabkan karena faktor fitnah yang ditimbulkan oleh faktor makanan, minuman, kemudian uh, hawa nafsu seks ya, kemudian hmm. tidur dan ngomong ya, berbicara. berbicara. Nah, kalau kemudian ibu sudah melakukan suatu proses terapi untuk memperbaiki hati yang tadinya keras itu dengan cara apa ini eh, puasa Daud, mm -hmm. itu adalah bagian daripada upaya untuk uh, memperbaiki mm -hmm. kalbu itu. Tetapi kalau kemudian hanya sebatas itu, itu mungkin paling bisa untuk menekan dari sisi syahwat. Hmm. hmm, hmm. Tapi yang subuhat ini yang paling yeah, bahaya. Yeah. Karena subuhat lebih dahsyat daripada syahwat. Hmm. Nah, ibu sudah berusaha untuk dengan menekan dari subuhat, Udah betul itu syahwat. Hmm. hmm. Tapi yang subuhat ini, Bu. Nah, subuhat ini banyak sumbernya. Hmm. Bisa dari televisi. Yeah karena sinetron-sinetron yang merusak itu atau bisa jadi bacaan buku yang tidak benar hmm. atau pengaruh omongan-omongan apa ini kawan-kawan atau mendengarkan semua bentuk daripada pemikiran yang menyimpang hmm. yang berpengaruh dalam diri seseorang sehingga akan mempengaruhi hatinya. Nah, ini adalah harus diperbaiki dengan jalan membuat atau mendalami tauhid dan membuat satu kajian-kajian baik mendalami Al-Quran dan Sunnah sehingga kemudian hilanglah syubhat itu. Kebenaran adalah satu. yeah. Allah katakan dari dzalikumullahu rabbukumul haq famada al haq illa dhalal dalam surat Yunus 32 Allah katakan bahwa yang namanya Allah itulah Tuhanmu yang maha benar. Maka kalau kamu tidak berjalan di atas kebenaran Allah itu kamu akan berjalan di atas kesesatan. yeah. Nah, karenanya kalau memang kita mampu menegakkan yang disebutkan dengan apa ini e, menolak fitnah syubhat itu Jawabnya ada dalam surat Al-Islam sajadah. Wa ja'alna minhum a'immata yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Nah, jadi penyakit Eh, keras hati itu disebutkan oleh ayat itu dengan dua hmm. sabar dan yakin yeah. sabar dalam arti menekan awas nafsu tadi dengan puasa tadi betul kemudian kedua dengan yakin untuk menolak syubhat-syubhat yang timbul di masyarakat ini nah itu bisa mendalami lewat kajian lewat segala macam yang mungkin bisa untuk menyadarkan kita dan yang sudah paling bagus ibu Aisyah ini hmm. dia sudah mengakui yeah. satu kemudian dia menyadari. Menyadari. Nah, kalau sudah mengakui menyadari itu bisa dirubah, Bu. Tidak mungkin nggak bisa. Hmm. Tidak ada yang dapat merusak merubah kerasnya hati seseorang hanya agama saja. Dan itu yang paling pokok adalah Al-Qur'an. Makanya Ibnu Abbas menyebutkan, kalau hati Anda itu keras, maka lakukan tiga hal. Kalau dalam tiga hal ini Anda masih keras, berarti Anda perlu ganti hati itu dengan hati yang lain. <laughs> Kata Ibn Abbas yang pertama, eh. perbanyak sholat. Hmm. Laksanakan sholat secara khusyuk. Itu akan memperbaiki kondisi hati. Hmm. Yang kedua, perbanyak membaca Al-Quran. Tilawatil Quran. Karena itu akan melunakkan hati. Hmm. Yang ketiga, ikutilah majelis-majelis taklim yang benar. Yeah. Yang itu akan dapat menghilangkan subuhat tadi itu. Hmm. Nah, kalau tiga hal ini dilakukan, maka hati itu akan sehat. Begitu Ibnu Abbas menyampaikan kepada kita. Yeah. Barangkali resep itu bisa dipakai oleh Ibu dan kita semuanya. Mungkin juga kita ini keras hatinya, hmm. tapi kita nggak menyadari. Betul. Tapi Ibu Aisyah ini kami respect ya. betul. Ya. Beliau menyadari, hmm. tapi banyak orang kemudian tidak menyadari itu. Yeah. Nah, tandanya apa orang hatinya keras? Sulit menangis ketika dia sholat, sulit menangis ketika dia mendekatkan diri kepada Allah, hmm. sulit menangis ketika dia membaca Al-Quran, sulit merasakan nikmatnya ibadah. Itu tandanya hatinya orang keras. Apalagi kalau kemudian kemudian orang itu menjadi angkuh, hmm. tidak mau nolak menerima kebenaran, ya, menjadi apa? Tidak apa, tidak apa, tidak tulus di dalam berlaku berlaku amaliyahnya itu. Baik. Allah alimsab. Kemudian ada pun yang kedua. Ya, yang Ibu, kedua kita jawab nanti setelah Baik. yang berikut ini. Baik, barakallahu Baik, masih dari Giri Agus Salim 77 Bekasi, Dakta 107 FM, bijak dengan dialog, cerdas dengan informasi. Alhamdulillah rekan Dakta, kebersamaan kita terus berjalan dan tak terasa ya waktu sudah mendekati akhir di acara kita tapi ada beberapa menit ke depan masih kita bisa diskusikan dan terkendakta kami informasikan untuk Anda yang ingin bergabung silahkan menghubungi kami di 8816363 langsung ya Ya, tadi sudah ada pertanyaan yang dijawab dan juga ada pertanyaan yang belum terjawab. Ini dari Ibu Munawaroh. Kalau saya melihat ini pertanyaannya lebih pada bagaimana uh, membangun uh, metodologi dakwah ya itu. Yeah. Sehingga uh, ketertarikan orang lain kepada kebenaran yang kita sampaikan itu uh, bisa uh, apa namanya mendapat respon positif dari berbagai pihak. Nah, Ibu Munawarah bertanya tadi tentang bagaimana orang-orang yang sudah diberitakan, diberitahu tetapi juga tidak pernah e, merasa e, apa namanya? E, merubah ya keadaan tetap tidak tidak berubah keadaan. Nah ini sesungguhnya apa yang terjadi dalam konsep ini? Ya, barakallahu fikum. Uh, memang seperti ungkapan ibu tadi, mm. manusia muslim itu harus utuh. Yeah. Tidak split personality. Betul. Dan untuk itu harus terbangun dengan secara simultan mm. tentang bagaimana bangunan akidah secara benar, kemudian dilanjutkan dengan ibadah secara benar, dan kemudian menghasilkan akhlak yang kemudian terbukti secara real dan hmm. nyata. Yeah. Nah, ketika kemudian kita menyampaikan kepada orang lain satu hujah atau alasan tentang satu masalah, belum tentu alasan atau hujah itu diterima oleh orang lain itu. Hmm. Bisa jadi bukan karena Qur'annya, bisa jadi bukan karena hadisnya, tapi cara ya. menyampaikannya. Yeah. Itu juga bisa menjadi penghalang. Makanya iqamatul hujjah itu tidak batas sebatas hanya menyampaikan yang nanti sudah saya sampaikan bukan hmm. begitu hmm. tetapi bagaimana izalatu syubha hmm. hilangnya syubhat dalam pikiran orang itu sehingga yang tadinya salah kemudian dia sadari bahwa itu kemudian diperbaiki menjadi betul yeah. nah ketika kemudian orang itu tadinya umpamanya tukang maksiat disadarkan kamu itu jangan minum minuman keras kamu jangan uh, makan riba termasuk tadi Pak Wagio jangan ambil kredit hmm. namanya karena itu menyebabkan Anda tidak tenang. Yeah. Nah, kalau Anda tidak tenang ya jangan diambil karena yeah. itu akan pasti mengandung masalah. Hmm. Sehingga dengan cara-cara seperti itu kita memberikan penyadaran-penyadaran dasarnya aku hanya begini, hadisnya begini, keterangan para ulamanya begini. Nah, ketika kita sampaikan itu dan dia kemudian menerima, iya ya itu salah ya. Tapi kenapa kemudian saya kemudian kok ngulangi lagi, mm -hmm. ngulangi lagi. Itu berarti ada kelemahan pada jiwa orang itu. Iya. Yeah. kalau kesadarannya udah bagus, berarti syubhat udah hilang dia. Mm. Tinggal masalah kelemahan jiwanya itu. Harus dibedakan itu. Nah, ada orang pertama disampaikan udah menolak dia, nggak yeah. mau iya. terima. Karena memang yang menyampaikan orang dibenci. Mm. Karena yang menyampaikan orang yang tidak simpatik sehingga kemudian dia awal saja disampaikan oh udah nolak dia hmm. pokoknya kalau dari A itu pasti nggak benar aja nah udah repot itu ya, <laughs> kalau udah diklaim seperti itu yeah. berarti dia sudah mindsetnya itu menolak gitu hmm. nah hujah apapun yang kita berikan dia akan tolak hmm. makanya pertama ada tiga langkah yang harus ditempuh hmm. itu namanya hikmah yeah. yang pertama harus disampaikan secara ilmi ilmiah hmm. dengan ilmu hmm. ya dasar Qurannya begini hadisnya begini itu harus dengan dasar ilmu Nah, jangan kemudian kayak tadi ibu itu menyampaikan hadis umpamanya tapi hmm. nggak hmm. jelas hadis itu hmm. kedudukan sahih atau tidak sahih. Iya. Betul ibu menanyakan tadi kedudukannya sahih, saya juga nggak tahu gitu Hmm. Hadis kayak gitu itu kedudukan saya tidak sahih, saya nggak tahu dan itu harus dirujuk kepada ahli hadis hmm. untuk menetapkan apakah kedudukan hadis itu sahih atau tidak sahih. Nah, kalau ibu kemudian nggak yakin dengan hadis seperti itu, ambil hadis yang sahih. Sahih Bukhari ada, sahih Muslim ada. Hmm. Dan begitu pula sahih-sahih yang lainnya yang sudah dikumpulkan oleh para ulama sebagai kumpulan hadis-hadis hadis yang sahih. Sementara banyak orang maunya cari hadis yang aneh. Yeah. Hadis yang kemudian tidak populer. ada <laughs> kemudian yang penting mengandung ungkapan-ungkapan yang cocok dengan dirinya. Kadang-kadang mm -hmm. itu adalah mode. Yeah. Yang sebenarnya kita tidak harus seperti itu. Sampai karena hadis yang umum, yang kemudian yang populer dan jelas hadis sahih. Dan karenanya kalau yang masalah kedua, hmm. berarti ada kepribadiannya yang fluktuatif. Hmm. Itu namanya keimanan manusia. Al imanu yazidu yang kus. Iman itu bertambah juga berkurang. Jangan kita menuduh orang lain. Kita hmm. pun seperti itu. Kadang naik, kadang turun. Betul. Buktinya kadang kiamulian, kadang tidak. Hmm. Kadang puasa, kadang tidak. Kadang sedekah, kadang tidak. Itu menunjukkan adanya suatu fluktuasi, dinamika daripada keimanan. Hmm. Nah, ketika iman itu naik, dorong terus. Jangan sampai turun. Yeah. Ketika iman itu menurun, tekan terus supaya dia naik. Nah, itulah upaya kita untuk selalu menjaga sampai Allah katakan qad aflaha man zakkaha. Telah beruntung orang telah membawa dirinya menjadi apa? suci, hmm. tazkiyatun nufus. Ya. Nah, ini yang perlu kita bangun dalam diri kita Allah alam. Baik, kita terima dulu berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan dengan Ibu Susilawati dari Tulen Jaya. Silakan. Ya, assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Ini Ustaz mau, mau ini mau nanya. Hmm. Tadi Ustaz katakan bahwa hati yang selamat itu ya, yang gampang menangis ya. Hmm. Insya Allah, Alhamdulillah. Tapi nangis bukan karena digoda suami bu ya? Iya. iya karena Allah. Ya. Masalah agama gitu maksudnya. Iya, okay, iya. Ya Alhamdulillah saya bisa merasakan itu. Kalau saya keluar mm. dari rumah tuh kadang-kadang jam lima tuh saya lihat di langit kadang-kadang saya bisa menangis gitu Mbak ya. Tapi saya lebih menangis lagi kadang-kadang ya ah, menghadapi anak saya di Ustaz. Hmm. Ada satu di antara mereka empat tuh yang agak sulit menerima kebenaran gitu. Yeah. Khususnya kebenaran tentang agama. Udah hmm. saya udah berjuang, saya sampai nggak ada istilahnya yeah. istilahnya bosan ya Ustaz ya. Hmm. Iya. Nah, gimana cara itu menyikapinya biar hmm. agak ada tidak pesimis gitu loh, optimis hmm. tetap. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kita telepon uh, terima dulu yang berikut. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan? Dengan Hani, Pak. Hani. Iya. Di mana? Di kalender. Silahkan. Jadi ini mungkin hmm, mungkin di luar dari uh, topik ya. ya langsung saja, Uti. Ya, uh, di sini saya uh, punya dua pilihan. Yang pertama mungkin pertama saya uh, orang maksud saya. Apa? Uh, saya punya pilihan. Yang pertama memang saya sudah uh, ada mau rencana untuk menikah. Yeah. Cuma di uh, waktu sekarang-sekarang ini saya ketemu orang yang lebih baik. Mm -hmm. Uh, Jadi sudah ada pilihan tapi ada bertemu dengan yang lebih baik. Iya. Oke, okay, baik. Jadi istilahnya ada pilihan lain. Uh, ukurannya lebih baik apa? Iya. Iya, jadi sekarang saya bingung. Nah, ukurannya lebih baik apa itu? Ukurannya lebih baik hmm. uh, dalam hal uh, keluarganya hmm. lebih baik, juga sifatnya mungkin lebih uh, serak buat saya. Agamanya gimana? Agamanya lebih baik. Iya baik. Mm Jadi kebingungan bagaimana yang mana Untuk mau dipilih? Yang terbaik. Hmm Salah Ya. Nanti ada yang ketiga lagi? Soalnya <laughs> enggak. Uh, sekarang ini saya uh, memang choice saya lebih ke yang Dua. baru. Baik ya. Dua. Ya, Ukti, kita sudah bisa menangkap pertanyaan ya, Ukti ya. Oke, okay. Iya. makasih. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Barakallahu <laughs> Ya, bagaimana hidupnya supaya optimis ya. seperti Ibu Susilawati tadi meskipun ah. kadang-kadang disertai dengan tangisan. <laughs> Bu hidup ini kadang tertawa, kadang menangis. Betul. Tetapi jangan tertawa menertawakan orang, mm -hmm. tetapi jangan menangisin orang. Yeah. Tetapi nangislah karena Allah. Mm -hmm. Makanya nangis itu ada 10 macam. Mm -hmm. Begitu mereka menyebutkan ada 10 macam. Tapi nangis yang paling sehat adalah nangis karena Allah. Yeah. Ada orang nangis karena berpisah. Mm -hmm. Dia senang sebenarnya, eh yeah. dia susah, tapi dia nangis. Yeah. Ada orang baru datang dari pepergian, uh dia nangis padahal dia senang ketemu gitu. Yeah. Dan ya, macam-macam orang nangis itu. Termasuk nangisnya anak ketika yeah. dia nangisnya minta dimanja, mm-hmm. ketika nangisnya dia lapar, kita sakit, sakit seterusnya. Ada kita sepuluh nangis itu. Atau nangis ketika suami kalian lagi. <laughs> Jadi nangis yang paling sehat itu <laughs> adalah nangis pada saat orang itu nangis karena Allah. Karena Allah ya. ya. Jadi matanya itu menjadi lebih sehat. Mm-hmm. Nah, cuman permasalahannya ibu ini nangisin anaknya karena yeah. bandel. Iya. Yeah. Kurang mengerti tentang masalah agama atau kurang mau menerima masalah agama. Uh-uh. Nah, tangisan ibu ini jangan sampai menjadikan anak itu durhaka. Yeah. Sebab menurut para ulama ketika seorang anak menjadikan ibunya menangis itu pertanda anak itu durhaka. Hmm. Dan jangan pernah ibu itu kemudian mendoakan atas anaknya. Karena doa ibu atas anaknya langsung kontan dikabulkan oleh Allah. Ya, ya. doanya seorang musafir, doanya orang yang terdalimi, mm dan doanya ibu terhadap atas anaknya. Makanya ibu jangan pernah mengucapkan kata-kata yang mencelakakan anaknya. Yeah. Dasar anak bandel, hmm. dasar anak begini, celaka kamu. Naudzubillah hmm. dari. Jangan, Bu. Tetapi ibu doakan dengan tangisan ibu nangis kepada Allah. Ya Allah, kenapa engkau karuniakan anak yang bandel seperti ini? Hmm. Anak yang kemudian berbeda dengan yang lainnya. Tolong ya Allah, mudahkan urusan dia lunakkan hatinya dia, berilah petunjuk kepadanya selalu doa sama Allah hmm. sambil kemudian kita dekati anak itu yeah. dengan penuh kemanjaan, dengan penuh kedekatan, dengan penuh perhatian sebab bisa jadi anak yang ibu kemudian rasakan hmm. agak bandel itu kurang mendapat perhatian yeah. sebagaimana saudara yang lainnya sehingga dia seperti protes begitu hmm. sehingga dia menunjukkan dirinya begitu makanya dicari penyebabnya yeah. dan kita harus optimis selama kita berusaha dalam rangka kebaikan pasti ada jalannya. insyaallah dan tidak boleh pesimis. Hmm. Apalagi yang namanya anak ini akan menentukan kualitas kita. waladina amanu wa taba'atum dzurriyyatahum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang yang beriman dan disertai dengan keturunan yang beriman akan disertakan bersama dengan mereka. Karena itu anak-anak ini adalah merupakan tanaman kita. Hmm yang harus kita tanam dengan kebaikan-kebaikan dengan contoh-contoh yang baik dan harus selalu optimis untuk kemudian mereka menjadi anak-anak yang soleh selain berdoa juga berusaha dan memberikan contoh yang baik dan jangan pernah putus asa ya, ya. semua ada waktunya Bu baik Ibu adapun yang hani hmm. hani hmm. atau hani, hani. honey. Yeah. Iya. Ya. itu adalah uh, sesuatu yang sebenarnya mungkin saja itu benar hmm. tapi mungkin saja itu ilusi ya yeah karena memang kalau orang mau menikah, godaan setannya banyak. <laughs> Makanya saya tadi bilang bukan cuma dua, yeah. nanti iya. akan muncul tiga, uh. mungkin juga empat. Nah terus begitu. Mm. Nah, ketika mau menikah betul, nanti muncul lagi yang lebih baik lagi. <laughs> Makanya jangan diputuskan dulu, tetapi lakukan istikharah. Betul. Lakukan istikharah dan jangan sertakan nafsu kamu, mm. keinginan kamu, kecenderungan kamu. Istikharah ya Allah, kalau memang calonku ini baik untuk agamaku, hmm. untuk duniaku. Pertemukan kami ya Allah segera. Jadikanlah pernikahan itu. Kalau kemudian e, ternyata dia kurang cocok bagiku, akan mencelakakan agamaku, mencelakakan duniaku, hmm. maka jauhkan dia dariku. Nah, itu perlu doa hmm. itu. Kemudian di tahap samping juga musyawarah. Lihatlah sebenarnya apa sih ukuran seorang itu baik atau hmm. tidak baik yeah. yang pantas untuk menjadi suami kita itu. Ketika Hasan Basri ditanya, saya punya anak perempuan, kepada siapa saya berikan anak saya? Maka beliau menjawab, berilah kepada orang yang bertakwa. Karena orang bertakwa itu tidak akan mendalimi anak kamu. Hmm. Subhanallah. Yeah. Nah, ukurannya, pertanyaannya, yeah. apakah yang kedua yang bertakwa atau yang pertama bertakwa? Makanya jangan sertakan hawa nafsu di situ. Lakukan istikharah lakukan musyawarah dengan keluarga, dan kemudian perhatikan secara benar. Kalau kamu sudah mantap, putuskan Ya. Dan jangan kemudian ragu-ragu lagi ketika muncul yang ketiga dan keempat dan seterusnya. <laughs> akhirnya nggak kawin-kawin, hanya kawin tua nanti ya barakallahu Baik. Ya Ukhti Hani, semoga Allah memberikan pilihan yang terbaik ya. Dan kita terima satu penelpon lagi yang terakhir. Oh, dua penelpon lagi sudah ada yang bergabung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan di mana? Siapa? Ah, dengan Ibu Ina di Kerinci. Silahkan. Iya. Ini mau kasih masukan aja dengan ibu tadi yang keras hati. Mm -hmm. Iya, saya nggak apa-apa ya Pak Ustaz. Ya, silakan ibu nggak apa-apa. Kan saling nasihat ibu. Iya. saya juga dulu seperti itu ya Bu hmm. Tapi saya berusaha, saya bangun malam Saya hmm. bertahajud pada Allah Tapi hadirkan hati dengan sungguh-sungguh Bu Kita gitu. iya. yeah. Iya, kita uh, memang tidak sebentar waktu itu lama, hmm. tapi dengan keikhlasan kita, kita mohon benar-benar mohon kepada Allah hmm. dan siangnya kita berpuasa, uh, rajin baca Al-Quran dan terjemahannya, serta hmm. rajin baca-baca buku yang Islami. Insya Allah, Alhamdulillah saya sekarang bisa berubah Bu. Itu hmm. hilang dari hati saya, iya. kesehatan yeah. hati saya itu. Jadi ada usaha ya? Harus ada usaha Pak Ustaz. Ustaz. Baik. Iya. Uh, saya mau nanya sama Pak Ustaz ini uh -huh. ada nggak pengajian di Cilincing Pak Ustaz? Cilincing ya? Iya. Baik. Kalau nggak ada tolong dibuat ya Pak Ustaz. Iya. Pak Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Ina ya sharing ya. Jadi menyampaikan pengalaman rohaninya. Iya. Iya. Uh, yang kedua sekarang Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Dengan Wanto ini dari Pasar Minggu. Silakan. Ini tadi mau nanya. Eh, saya tuh pernah diajak nanti sama teman. Tolong radionya dikecilkan dulu, Mas Wanto. Baik, iya, silakan. Nah, gini, tadi ya, saya pernah diajak ngaji sama teman tuh. Uh, di tempat ngaji itu, terus saya dibayar Ustaz. Iya. Yeah. Nah, katanya kalau kita tidak bayar eh, ya itu bilangnya Islam kita tidak sah gitu. Gimana Ustaz? Bisa diceritakan bentuk bayatnya? Eh, kita ya diapit sama teman-teman gitu. Nah, di situ ada imam katanya ini imam kita. Mm -hmm. gitu. Nah, terus di situ kita harus ngucapin dua kali masyhada dan disaksikan oleh teman-teman gitu. Iya. Yeah. Begitu. Hanya seperti itu bayatnya. Iya, begitu aja. Nah, kalau gitu, kalau kita belum bayat begitu, katanya kita masih kafir gitu. Oh, baik. Gimana tadi ya? yeah. Terima kasih tadi ya. Sama-sama, Mas. Waalaikumsalam. Wanto. Iya, gimana yeah. ini tadi untuk yang pertama hmm. uh, Ibu Inat, yeah. jazakallah atas masukannya. Yeah. Termasuk untuk kita semuanya, hmm. barangkali itu pengalaman dari Ibu yang insya Allah bermanfaat buat insya Allah. semuanya. Adapun pengajian di Cilincing saya nggak tahu. Dan yeah. kalaupun memang nggak ada perlu diadakan <laughs> barangkali ibu perlu membuat apa tim untuk uh. mengadakan itu di wilayah ibu dan mengundang ustadz yang dirasa bisa untuk menyampaikan uh, pengajian di tempat itu sehingga akan ada kesemarakan di tempat iya. yeah. dakwah di tempat itu. Adapun Pak Wanto ikut ngaji terus kemudian dibayat dengan ada imam dan seterusnya. Uh, sebenarnya uh, model seperti ini itu ada indikasi nggak benar. Yeah ya ada indikasi nggak benar karena dia menganggap kalau orang tidak berbaikat dengan hmm. imamnya itu dianggap jahiliyah dan dianggap kafir. Yeah. Memang ada hadis dari Rasulullah SAW yang mengatakan man mata walaysa fi unuqi bai'ah mata mitatan jahiliyah. Hmm. Siapa yang meninggal sementara di lehernya tidak ada bayat maka meninggalnya itu meninggal, meninggal jahiliyah. jahiliyah Nah, padahal pengertian jahiliyah itu bukan berarti kafir keluar Islam. Hmm. Satu itu. Yang kedua, bayat ini bukan dimaksudkan bayat kelompok seperti itu, hmm. tetapi bayat dalam arti uh, pemerintahan Islam dipimpin oleh uh, khalifah dan hmm. kemudian dilaksanakan hukum Islam. Yeah. Makanya Imam Ahmad rahimahullah menerangkan maksudnya tahu nggak kamu apa yang disebut dengan imam yang dibaiat itu hmm. adalah imamul muslimin yang mm-hmm. dibaiat oleh kaum muslimin di dalam rangka mereka menjalankan syariat Allah untuk mensejahterakan manusia dunia dan akhirat. Yeah. Nah, karenanya uh, bentuk seperti ini sebaiknya Pak Mas Wanto nggak usah ikut hmm. dan kemudian dihindari dan kemudian tidak ada masalah. Hmm. Kalaupun sudah terjadi terjadi itu tidak akan membahayakan. Ya, tinggalkan saja itu berarti yeah. kelompok ini adalah kelompok yang berkemungkinan untuk uh, terjadi penyimpangan. Paling tidak hmm. tidak minimal melakukan bid'ah di dalam yeah. perilakunya itu. Dan itu tidak ada dasarnya sehingga mm. karenanya uh, bentuk pengajian seperti itu sebenarnya sebaiknya dihindari dan karenanya kita perlu untuk apa uh, eh, hati -hati ya kalau ngaji itu hati-hati karena pengajian itu bukan dasarkan karena banyaknya orang hmm. atau kemudian karena keterkenalnya si pembicara itu hmm. tetapi seperti kata Ali bin Abi Thalib arifil haqqa ta'rif ahlah kenali kebenaran kamu akan tahu siapa dalam ke, dalam kebenaran itu dan untuk itu perlu kita apa ini uh, menyeleksi hmm. sebab kalau sampai hidup yang sekali ini salah jalan sehingga kita masuk ke dalam satu aliran sesat umpamanya maka itu akan rugi selama-lamanya dan akan menjadi penyesalan bagi diri kita dan memang karena kebenaran ini mahal makanya harus diupayakan semaksimal mungkin untuk kemudian dapat memperoleh kebenaran itu dan yang paling penting kata Imam Ahmad dan Imam Syafi'i serta yang lainnya bahwa kebenaran yang kita miliki lebih mahal daripada air yang kita minum itu, hmm. lebih mahal daripada oksigen yang kita hirup itu, lebih mahal daripada seluruh isi dunia ini karena apabila kita tidak mendapatkan makanan, minuman, oksigen dan dunia ini maksimal kita mati. Hmm. Tapi kalau kita tidak mendapatkan kebenaran, apa yang terjadi? Maka kita akan hancur dunia dan hancur akhirat. Karena itu Allah mengatakan dalam surah Al-An'am, "Anna hadha sirati mustaqima fattabi'uhu الله ولا تتبعوا السفل فتفرق bikum an sabili dzalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun dan inilah jalanku yang lurus itulah jalan Allah yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam suatu bentuk ajaran dan praktek secara langsung dan kalau kita ikuti itu maka kita akan selamat dan jangan ikuti jalan-jalan lain <clears throat> yang dibuat oleh manusia di mana kemudian <clears throat> maaf tergantung apa hmm. yang memimpin orang itu yeah. makanya terjadi pergeseran ini sekedar gambaran. Kalau dulu di masa Islam, di masa Rasulullah para sahabat, perjuangan itu dia, yang paling ditonjolkan oleh Islam. Hmm. Kemudian diangkat oleh tokoh-tokoh, didukung oleh dunia. Sekarang terjadi bergeseran. Hmm. Yang diangkat apa? Tokohnya. Hmm. Islam yang nomor dua didukung oleh dukungan-dukungan dunia dan seterusnya. Sekarang terjadi pergeseran lagi yang ketiga. Mm-hmm. Dunianya yang pertama. Iya. Jadi tujuannya cari pengikut, cari pemimpin, hmm. cari apa ini tokoh, cari apa wadahnya segala macam. Hmm. Kemudian didukung oleh tokoh-tokoh itu Islamnya dibawa sebagai atas nama Islam. Iya. Nah ini yang paling berbahaya atas nama Islam. Atas nama Islam. Hmm. Nah kita harus menjadi yang pertama yang diangkat Islam, Islam, Islam diangkat oleh orang-orang yang tidak fanatik terhadap apa kelompoknya, yeah. tidak terhadap dirinya dan kemudian didukung dengan dunia yang dia miliki untuk mendukung Islam itu, bukan kemudian untuk kepentingan-kepentingan jabatan, pengikut dan seterusnya dan seterusnya itu. Baik. Allah alam semua. Ya baik rekan dakta tidak terasa waktu kita ya sudah ada di akhir waktu kajian malam ini dengan Ustadz Farid Uqbah rasanya sedikit sekali waktu ya malam ini tersisa sementara masih begitu banyak keinginan dan harapan untuk bertanya. Saya yakin kita tidak puas mendengarkan kajian yang sementara ini dan insya Allah kita akan lanjutkan di pekan yang akan datang. Baik rekan dakta yang budiman dimanapun anda berada, ya tolak ukur sebuah kebenaran itu bukan dilihat dari banyaknya orang yang melakukan, tetapi dilihat dari adanya sunnah mencontohkan. Oleh karenanya perilaku apapun dari gerak kehidupan kita yang selama ini kita lakukan, tolak ukurnya adalah bukan banyaknya orang yang melakukan, tetapi adakah sunnah mencontohkan. Inilah sebuah nilai yang harus menjadi bagian dari kehidupan keseharian kita. Dan baik rekan dakta, rasanya kita harus undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih Ustadz atas bergabungnya malam ini. Mudah-mudahan malam ini uh, eh, serca harapan cinta ya, ya akan terus mengalir di hati kita masing-masing dan mudah-mudahan kita akan terus berusaha untuk mengasah ketajaman mata batin kita agar tidak keras ya seperti Ibu Silawati tadi Insya Allah dengan kesadaran dengan keinginan dengan sesuatu yang menjadi harapan-harapan kita kalau kita punya kemauan kekerasan hati untuk merubah diri Insya Allah akan terjadi Baik rekan rekan sebelum kita akhiri ada satu informasi ya menarik untuk Anda sebagaimana mungkin pernah Anda dengar bahwa kajian Samara Club yaitu terus akan kita gulirkan setiap uh, sebulan sekali dan untuk tanggal 25 insya Allah kita adakan satu taklim umum ya kajian samara plus getar kalam yang kita coba untuk merangkul rekan-rekan dan kita menjadi mediator untuk membantu rekan-rekan yang punya kesulitan untuk mendapatkan pendamping hidup ya insya Allah ya Terima kasih dan sekali lagi buat Mas Bayu Samudra. Terima kasih atas bantuannya dari pagi hingga melarut malam ini.